Bismillah. Asani minal aksami sugra. Sekarang jenis alamat hari kiamat yang kecil tetapi jenis alamat yang kecil lam kok, yaitu alamat-alamat yang belum terjadi dan kita masih akan terus melihat. Kita dalam artian bukan kita ini tapi apa? Ya umat ini. Midlu kita Rum seperti peperangan terhadap Rum. Ini sudah terjadi tetapi untuk yang alamat hari kiamat itu nanti. Nanti di akhir-akhir. Nggak ada lagi istilah Amerika, Rusia, nggak ada. Nggak tahu mereka kemana nanti. Tapi yang ada adalah Romawi yang membesar. Dan juga Asbahan. Bukan membesar, tetapi apa? Terkenal tempat itu. Tempat munculnya Dajjal nanti. Pendukung-pendukung Dajjal datang dari situ. Dan Dajjal akan datang dari situ, tapi bukan berarti keluarnya dari situ persis, tetapi apa? Nanti akan di situ pusat pusat pemerintahan dia, pendukungnya 70 ribu orang Yahudi dan juga apa orang-orang Rafidah mereka akan di situ pusatnya. Tapi jelas jajah itu dari wilayah timur di di tengah-tengah lautan seperti hadis Nawas bin Sam'an itu. Kenapa? Oh, dari tengah-tengah lautan. Iya, di wilayah timur. Jelas dia nanti akan masuk ke seluruh dunia kecuali apa? Kecuali Makkah dan Madinah. Cuma memang pusat kekuasaan mereka adalah Asbahan. Allah alam kalau kemudian apa sih? meluas dan lain-lain jelas jelas memang meluas. Tapi yang terkenal kata para ulama adalah itu Asbahan nanti pusat dukungan terbesar di situ. Bayakal wa demikian pula pengkhianatan mereka yaitu pengkhianatan orang Romawi setelah muslimin dan Romawi bersatu kemudian apa eh, berdamai untuk mengalahkan para musyrikun setelah itu orang Romawi berkhianat dan menyatakan bahwasanya kemenangan ini adalah dengan sebab salib. Maka akhirnya terjadi peperangan muslimin dengan Romawi. Baik, di hadis Auf bin Malik sebagaimana yang lewat di atas itu. kita qitalil Yahud. Sejak dulu kita sudah memerangi Yahudi, tetapi yang diinginkan adalah nanti pada zamannya siapa? Zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nanti betul-betul orang Yahudi nggak ada apa-apanya, mereka akan lari bersembunyi di balik pepohonan, juga batu-batuan dan sebagainya. Wa rotin nisa dan banyaknya wanita, wa qillatir rijal dan sedikitnya lelaki. Itu nanti ketika apa? Peperangan melawan Romawi dan yang sebelum Romawi. Karena apa? Karena memang kaum laki-laki itu yang tugasnya untuk berperang. Sehingga waktu itu yang meninggal luar biasa banyak. Sampai-sampai dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan untuk 50 wanita yang mengurusi satu laki-laki karena minim laki-laki pada waktu itu. Sampai-sampai nanti ada seorang laki-laki yang dia sudah mengurusi banyak wanita, nanti di jalan ada wanita bilang, "Ya Abdullah, masukkan aku di dalam wilayah pengurusanmu." Karena apa? Memang memang wanita itu lemah, sementara di jalanan bahaya itu banyak. Apalagi waktu itu zaman zaman-zaman mendekati hari kiamat, peperangan luar biasa banyak, kedoliman juga luar biasa banyak. Maka apa? Banyak yang mencari mencari pelindung. Hatta yakuna li khamsina mura'atan wahid sampai-sampai 50 wanita itu nanti yang mengurusi satu orang lelaki karena saking sedikitnya mereka laki-laki itu wa dan alamat-alamat yang lain itu baru alamat-alamat yang kecil al sekarang untuk alamat yang besar wakuluhalam takok semuanya belum terjadi wahya alamatun ala kurbi qiyamis sa'ah dan dia itu adalah alamat yang menunjukkan dekatnya hari kiamat. Wahya zuhurul mahdi. Di antaranya adalah munculnya Imam Mahdi. Tanpa orang perlu mengaku penat-penat dan mengajak orang dan ini dan itu, nanti Allah Ta'ala yang akan menolong dia dan menampilkan dia. Jadi apa yang dilakukan oleh Khawarij, kelompoknya Juhaiman itu, yang penat-penat masuk ke ke Mekah e, masuk ke apa itu Masjidil Haram dengan membawa apa peti-peti jenazah ternyata di dalamnya penuh dengan senjata nah, dia dia mengatakan ini ada yang meninggal mau mau disolatkan nah, orang menyolati ternyata apa senjata langsung mereka mengambil senjata itu kemudian apa kemudian menimbai orang-orang yang di dalam Masjidil Haram dan orang yang yang tidak yang tidak orang-orang yang ingin selamat diwajibkan untuk apa membayar dia mengaku bahwasanya teman dia bukan Juhaiman yang Juhaiman sebagai pemimpin pasukan temannya karena sudah tuliskan namanya tapi lupa dia nah, dia itu sebagai Imam Mahdi nggak perlu penat-penat semacam itu harusnya akhirnya pasukan dari Saudi pun menghantam mereka tapi mereka sudah siap sehingga apa sehingga mereka bertahan sekian lama di dalam Masjidil Haram itu pintu-pintu ditutup sehingga sempat terjadi apa perlawanan yang yang agak agak lama tapi kata sebagian ikhwah alhamdulillah ada ada ide bagus dari orang Yaman. Aduh. Nah, kita dikasih tahu bahwasanya apa? Akhirnya ada satu orang Yaman bilang, itu kan Masjidil Haram kan rendah tempatnya. Sudah seluruh saluran air arahkan ke situ. Betul. Akhirnya airnya menggenang situ, ah, mereka bingung yang di dalam kemasukan banjir. Makanya mereka menyerah. <laughs> orang Yaman pandai. Seandainya Imam Mahdi betulan, menang dia. Walaupun tanpa pasukan dia menang. Ternyata dia palsu. Sayyid buat Dajjal. Demikian pula jajal. Nanti itu adalah alamat besar dan itu di zamannya Al-Mahdi dan itu setelah kaum muslimin mengalahkan apa pasukan Rom, mengalahkan negara Romawi yang pusatnya di Konstantinia itu. Tiba-tiba ada teriakan ketika mereka hendak membagi ghanimah, ada teriakan inna dajjala qad khalafakum fi ahlikum sesungguhnya Dajjal itu telah apa? Telah menggantikan kalian di keluarga kalian. Maka sang pemimpin menyuruh berapa? Kalau tidak salah, 50 pasukan berkuda. Yang Rasulullah mengatakan, aku tahu warna kuda-kuda mereka dan aku tahu nama mereka. Menunjukkan memang nanti itu kembali kepada kuda lagi. Gitu. ya, tahu di mana minyak dan lain-lain. Habis ini. Maksudnya kuda zaman zaman Rasulullah. Ya Rasulullah. Yang Rasulullah sebutkan hukumnya dohir. Aku tahu kuda mereka warna-warnanya. Rasulullah bilang kuda. Rasulullah nggak bilang benda yang aku nggak bisa cerita apa ini mas jacket. Nggak bilang gitu. Wah, kalau kalau disebutkan merek kereta terkenal sekarang sampai sekarang. Baik, Wanuzul Isa. Eh, Isa ibni Maryam. Ini ketika muslimin sudah amat tersisa dengan datangnya Dajjal itu. Terkepung dia apa di Baitul Maqdis. Wa khuruju Ya'juj wa Ma'juj. Ini setelah apa? Setelah Dajjal terbunuh. Akhirnya setelah itu apa? Benteng e, dinding Zulkarnain yang amat berjasa untuk kita selama ribuan tahun itu dibuka oleh Allah taala. Wa hum min hadabi yang silun. Mereka mengalir dari seluruh tempat-tempat yang tinggi. Dikepung, nanti penduduk dunia dikepung. Memang ini adalah perkara yang gaib. Kita nggak tahu di mana dinding Zulkarnain itu secara pasti. Walaupun korina-korina menunjukkan mereka di wilayah Azerbaijan. Karena pusat asrar adalah di Azerbaijan sana, di wilayah Uni Soviet sana memang. Tapi secara pasti kita tidak tahu. Makanya dicari di Google pun nggak dapat. Ini kenapa dua mengalir? Karena memang banyak. Saking banyaknya mengalir hadap itu terjadi tataran-tataran yang tinggi mengalir. Hmm. Nah, mereka luar biasa banyak. Kal wah, khosfun bil masyriq yaitu terjadi gempa bumi di wilayah timur wa khosfun bil maghrib gempa bumi di wilayah barat wa khosfun bi jaziratil arab gempa bumi di wilayah Arab eh, di semenanjung Arab jelas sejak dulu ada gempa bumi itu tetapi yang dimaksudkan di dalam syarahnya adalah apa adalah secara bersamaan dan dalam getaran yang luar biasa banyak mungkin lebih dari tujuh kemungkinan kalau sekarang tujuh pun sudah orang sudah mulai apa mulai tidak asing walaupun masih takut-takut juga tujuh besar tujuh skala Richter besar tapi ini sampai jadi alamat kiamat kubro menunjukkan dia besar sekali dan bersamaan di tiga wilayah wadukhon yaitu asap nanti muncul asap dan ini nanti menjelang hari kiamat asap itu membuat apa membuat orang-orang kafir itu mati tapi tidak semua dan membuat orang muslim terkena asap sama sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih Wa tulu usyamsi min maghribiha. Terbitnya matahari dari wilayah baratnya. Ini jaraknya dekat antara nah, antara apa ini? Terbitnya matahari dengan datangnya dajjal. Ini jaraknya dekat sekali. Wajabah ini juga yang ketiga, mereka bersatu di dalam apa? Di dalam alamat ini. Munculnya e, jabah Yaitu apa? Binatang yang keluar dari dalam bumi yang nanti bisa berbicara. Nah, nanti dia yang akan apa? Membikin khatam, membuat apa itu cap di dari masing-masing orang, ini mukmin, ini kafir dan sebagainya. Setelah tiga perkara itu muncul, tidak diterima lagi keimanan orang-orang yang tidak beriman sebelumnya. Tiga perkara tadi yaitu apa? Matahari terbit dari barat, dajjal dan jabah ini. narul lati ila mahsyar dan api yang menggiring manusia menuju ke negeri eh, negeri pengumpulan yaitu ke Syam. Ini nanti di menjelang hari kiamat itu. Ini semua adalah alamat besar. Wajibul iman imanu bil maut dan kita wajib beriman dengan adanya al maut yaitu kematian qala Allah taala kullu nafsin dha'iqatul maut setiap jiwa itu pasti merasakan kematian wa ma ba'dahu dan kita beriman dengan kejadian-kejadian setelah kematian min fitnatil qabr secara umum semua akan terkena fitnatul qabr kecuali para nabi, kemudian para apa siddiqun, kemudian orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang mati dalam keadaan riba atau walaupun matinya bukan terbunuh tetapi kalau dia adalah ribat fisabilillah amin al fatan dia akan aman dari apa dari malaikat yang menanyai di alam kubur wahia su'alul malakain pertanyaan dua malaikat istilahnya fitnatul qabr Malaikain yang disebutkan dalam hadis yang hasan apa itu azraqan aswadan warnanya hitam dan biru ini memang menakutkan tentunya makanya namanya aja namanya aja mengisyaratkan bahwasanya ini sangat menakutkan namanya mungkar dan nakir mungkar artinya sesuatu yang gak dikenal sebelumnya nakir sama dia adalah menunjukkan bahwasanya dia maf'ul bih yaitu sesuatu yang kita ingkari nggak pernah akal kita mau tahu yang semacam ini memang dia menakutkan naudzubillah makanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis asma itu apa betul-betul ujian di alam kubur itu mirip dengan ujian di zaman dajjal betul-betul besar sekali dia wa bagus wa baqtati al-qabr yaitu himpitan kuburan bagi orang-orang yang yang durhaka jelas bahkan apa seluruh mukmin akan mengalami himpitan ini bahkan saat bin Mu'ad pun terhimpit tetapi kemudian apa kemudian dibebaskan himpitan yang menyakitkan wa naimil qabr beriman kepada kejadian yang setelah itu yaitu apa kenikmatan kubur wa azabih juga siksaan yang dikubur lima tahaqqah bagi orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkannya. Disebutkan dalam uh, al apa itu namanya? Siar Alamin Nubala pernah terjadi banjir di zaman Imam eh, setelah wafatnya Imam Ahmad seluruh wilayah Baghdad terhantam banjir. Ternyata banjir itu sampai menghantam pekuburan. Tetapi ketika sampai di dekat kuburan Imam Ahmad berhenti banjirnya itu. Sehingga orang-orang merasa heran, Ternyata kuburan Imam Ahmad Allah Ta'ala jaga. Sebagaimana di dunia dia, beliau menjaga agama Allah. Juga ketika terjadi kebakaran di rumah, rumah Abdullah. Eh, Abdullah atau Soleh, anaknya Imam Ahmad itu. Seisi rumah terbakar kecuali apa? Kecuali baju ayahnya. Allah Ta'ala menjaga. Baik. beliau memang wali tetapi beliau tidak suka untuk diagungkan. Bahkan kalau orang mau mencium tangan beliau, beliau nggak suka. Siapa yang ngajari kamu macam ini? kalau sufi ya aku wali. <laughs> Itu eh, cium-cium tanganku. Wali yang asli nggak akan mengaku-mengaku demikian. Saya bilahuna wallahu a'lam. Hewan iya, yang keluar ini besar. Wallahu a'lam. Ini para ulama berselisih pendapat karena tidak ada dalil yang jelas. Ada yang mengatakan kemungkinan dia adalah jasa, binatang besar yang penuh dengan bulu dari awal sampai akhir itu, penuh dengan rambut. Mungkin, itu mungkin kita tidak tahu. Kalau ada di apa internet kata ada hadis mereka bentuknya ini ini bentuk. ya ada yang bilang gitu tapi tapi palsu dia hadisnya palsu disebutkan dia adalah gabungan wajahnya seperti ini kakinya seperti itu hidungnya seperti ini itu palsu tapi dia boleh bercakap iya dia bercakap seperti manusia seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an yukallimuna yukallimun nasa annanasa kanu bi ayatina la yuqinun eh apa tukallimuhum Tukalimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Bisa bicara dia, mengatakan hada mukmin, hada kafir. Sebutkan di dalam hadis itu. Orang yang mendengar dan tahu lah <laughs> ini hmm. Iya dan nggak bisa berubah. Setelah muncul jabah, hmm. nggak hmm. bisa lagi berubah. Itunya aku mau beriman lah, nggak bisa. Kalau orang orang orang, orang munafik kena juga lah. Sama, sama. yang yang bisa terus bertambah adalah orang yang memang sudah mukmin, bertambah keimanannya. ayat eh, amal amal mandiri Siapa dulu? Saya nah, jaa ini hamzahnya letak di bawah aja jangan di atas. Jaa al muslimuna. Loh, Ini sudah diperbaiki atau? Diperbaiki yang merah itu. Oh, tayyib. Tayyib. Al muslimuna sebagai fa'il. Kemudian ila al muallimin. Iya, dia majrur. Ila al muallimin, jangan muallimun. Betul. Kemudian yudarisuna al muhan Disin, maf'ul bih. Maf'ul bih. Al-muhandisin. Betul kan ini? Hmm? yang betul adalah dengan dengan ya. Ya. <laughs> Kemudian summa yaltaqauna, yaltaqauna ini sudah benar dengan karena ada sebagian yang merubah. Jangan dirubah. Ini ini fi'il tidak perlu dirubah. Hmm. Yaltaqauna, jangan yaltaqina. Tak betul. Summa itu ya? tidak apa? Tidak tidak merubah fungsi, e, tidak apa, tidak menjazm, e, ya tidak menjazm dan juga tidak menasab. DL tidak terganggu dengan adanya summa. Hmm. Kalau semata-mata summa. Lagi pula, kalaupun dia mansub ataupun majzum tidak dengan ya, tapi dengan apa? Hatfun nun. Baik. Bi at yang betul di talibin. Nah. Hmm. Ma'a ahlihim, baik. Cuma salah satu aja. طيب. جزاكم الله خيرا